دساها وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم Masyarakat muslimin wa muslimat rahimahullah Hadirin Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur yang berbahagia Alhamdulillah puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik hidayah dan nikmat kita kembali dapat melaksanakan kali ini kita akan membahas tentang tasbihatul qudus kemudian hari nanti yaitu saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala menikmati suasana di akhirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan ya Allah azza wa jalla yaumal qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat nanti hukum Faba'an Bisana Wahai Adam Bangkitlah Dan Lihatlah penduduk neraka atau utusan orang-orang guru agamaku menjawab seruan Allah seraya mengatakan labai wa sa'dai wal khairu biyadai aku dengar panggilanmu ya Allah kebahagiaan dan kebaikanlah di tanganmu ya Rabbu wa ma sunnah. rupanya ada belum memahami apa yang dimaksud dengan utusan neraka atau delegasi orang-orang yang akan masuk ke dalam ke dalam neraka. Lalu Allah mengatakan qala min kulli alfin tisku mi'atin wa tis'atan wa tis'atun wa tis'una bahwa orang yang dikirim ke neraka nanti kata Allah Subhanahu wa taala dari seribu orang itu 999 orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi dari seribu orang itu 999 masuk ke dalam neraka. Hanya satu dari seribu yang selamat dari api neraka fahina idin yasunul maulud pada saat itu atau pada saat kondisi seperti itu itulah anak-anak pun akan tumbuh kembang karena membayangkan ketakutan dan ancaman yang Allah kemukakan. Lalu kemudian Rasul membacakan ayat wa tabahu kullu zanin hamlin hamlaha wa nasa sukara wa ahli sukara walakin azaballahu syadid. Dan pada saat itu orang yang sedang hamil akan segera melahirkan dan kamu melihat manusia seakan-akan mabuk padahal mereka tidak mampu akan tetapi azab Allah lah yang begitu berat. Masyarakat muslimin rahimahumullah kepada ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perasaan takut yang perlu kita hadirkan di dalam hati kita tentang masa depan kita saat nanti kita menghadap Allah saat kita berada di alam akhirat apakah kita termasuk orang yang selamat atau satu dari seribu orang perasaan takut ini adalah seperti orang yang melakukan kejahatan katakanlah membunuh Kemudian dia merasa takut kalau-kalau kejahatan ini terbongkar atau pembunuhan diberlakukan hukum kisos dalam konteks hukum Islam sekalipun orang ini juga punya peluang untuk dimaafkan oleh keluarga orang yang terbunuh tadi tapi begitu dia tahu seperti apa sanksi di kalian melakukan kejahatan membunuh maka ada rasa takut yang begitu kuat di dalam dirinya kalau-kalau kemudian pihak keluarga yang terbunuh itu menuntut Yesus tidak memberikan maaf kepadanya. Hadirin rahmatullah, kondisi takut ini di dalam hati kita dipengaruhi oleh kejahatan yang kita lakukan dengan catatan ketika kita menyadari bahwa semua perbuatan kita ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu taala. Ketika kita merasa kita memiliki dosa yang begitu banyak yang begitu besar, biasanya itulah ada perasaan takut yang muncul di dalam hati kita. Sekalipun kadang rasa takut terutama orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena kemaksiatan dan dosa yang dilakukan tapi dia takut karena memang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa oleh karena itu bagi dan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu rasa takut itu juga bisa muncul ketika kita mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik. Marifat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang baik itu akan melahirkan rasa takut yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana a'rafu billahi wa asyaddahu lahu khasyatan. Aku adalah manusia yang paling tahu tentang Allah dan aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik marifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya akan semakin besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Manusia yang paling takut kepada Allah adalah para ulama yaitu orang-orang yang memiliki ilmu dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ketika ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna, maka ini akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang ada di dalam hati kemudian akan terlihat dalam perilakunya yang menunjukkan kalau dia takut kepada Allah Allah di antara ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan perbuatan maksiat. Di antara ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah enggan melakukan kemaksiatan. Kalau dia melakukan maksiat, maka ada perasaan yang lebih takut lagi di dalam hatinya kalau ya kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum dan mengazabnya seketika itu pula karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh yang dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di samping meninggalkan perbuatan maksiat adalah selalu berusaha untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. serta mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian. Inilah ciri orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan man khafa adlaja. Siapa yang takut dia harus berjalan sebab dengan dia ini tidak akan hilang rasa takutnya. Katakanlah ketika orang takut berita semua hutan yang serang dan angker maka dia tidak berdiam diri karena rasa takut itu tidak akan hilang tapi dia kalau dia takut maka dia harus berjalan menembus ya, hutan yang mungkin buat menakutkan oleh karena itu orang yang takut itu bukanlah orang yang banyak menangis Kata ulama, "Baisal sabiqu min ba'dil bakar." Bukanlah orang yang takut itu orang yang gampang menangis. Ini nama man tara wa ma Orang yang takut itu adalah orang yang mau meninggalkan perbuatan maksiat padahal keinginan dan peluang untuk melakukan maksiat itu begitu besar. Hari Allah, apa keuntungan ketika hati kita memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita mampu mengendalikan nafsu syahwat kita. Dengan kata lain orang-orang yang mampu mengendalikan nafsu syahwatnya adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Rasa takut juga akan melahirkan hilangnya perasaan ambisi untuk menikmati kelezatan-kelezatan dunia ini. Karena kelezatan-kelezatan dunia ini ada sifatnya sementara. Apalagi bahwa setiap kelezatan yang kita rasakan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dan sahabat Abu Bakar serta Umar pernah disuguhkan hidangan kurma dan lain sebagainya saat beliau sedang lapar laparnya maka Rasulullah pun mengingatkan kepada dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan apa yang dimakannya. Kemudian memiliki rasa takut akan menjauhkan akhlak-akhlak yang tercela seperti akhlak sombong, akhlak dengki, hasut dan akhlak-akhlak yang lainnya. Kenapa? Karena akhlak-akhlak tersebut atau perilaku-perilaku yang buruk itu akan menambah beban baginya nanti di yaumil kiamat. Bahkan orang yang sombong sekalipun hanya setitik kesombongan di dalam hatinya, maka orang ini tidak pernah diperkenankan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan la yaqulu jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin kharja min kibrin atau kama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bakalan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seperti kesombongan. Kalau kalau seperti kesombongan saja orang itu tidak bakal masuk surga, bagaimana kalau kesombongan itu mendominasi hatinya? Dan orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu memiliki kesadaran Allah. Kesadaran bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia sangat berhati-hati dalam melakukan perbuatan apakah perbuatan itu berdasarkan ridho Allah atau sebaliknya perbuatan itu mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takut kepada Allah adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan ketaatan karena khawatir kalau kalau ketaatan yang dilakukannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu mengevaluasi perbuatannya, mengevaluasi gerakannya, mengevaluasi ucapannya. Karena setiap ucapan yang kita katakan, yang kita lontarkan, semua itu dicatat oleh malaikat wakil dan hati, sebagaimana Allah katakan min illa ladaihi raqibun tidak ada ucapan yang melontar melainkan semua itu akan tercatat oleh malaikat rakyat dan hati. dengan kata lain ibu Kubatur sudah menggambarkan orang yang takut kepada Allah itu seperti orang yang tengah berhadapan dengan hewan buas. Apakah hewan buas itu akan menyerkannya, atau hewan buas itu akan membiarkannya? Sehingga orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memang selalu murah murah selalu muhasabah dan selalu mujahadah di dalam kehidupannya. Hari rahmatullah takut itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan yang terpuji yaitu rasa takut yang seimbang antara takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini ibaratnya kata Ibnu Qudamah adalah kuncut bagi hewan. Idealnya hewan itu tidak perlu dikuncut. Tapi kadang-kadang hewan itu untuk diarahkan perlu dikuncut. Begitulah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala idealnya itu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena takut. Tapi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Tapi kadang-kadang kita lupa manusia itu lalai. Sehingga perlu dicampur supaya berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun cambukan yang bagus itu cambukan yang tidak keras. Ya. Cukup cambukan yang sedang tapi itu membuat orang sadar. Itulah rasa takut yang paling bagus. Ya. Yaitu ya, rasa takut yang membuat orang itu semakin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Sebab ada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat mendengarkan ayat azab misalnya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala saat melihat bencana. Tapi begitu dia tidak dengar ayat Allah tentang azab, dia tidak melihat bencana, hilang rasa takut. Nah, Tingkatan takut yang paling tinggi adalah tingkatan orang-orang yang alim billah. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjaga perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia takut kepada Allah, bukan karena dia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Biasanya kalau bahwa ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan maksiat dan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makom yang paling tinggi makom takut adalah makom takutnya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang takut kalau seandainya dia terhalang dengan Allah Subhanahu wa sehingga dia tidak bisa misalnya melaksanakan ketaatan dia tidak bisa ya e, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tingkatan di bawah itu adalah tingkatan orang-orang yang abidin, orang-orang yang memang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia beribadah itu karena mungkin takut ya, azab Allah Subhanahu wa taala nanti saat dia meninggal atau dia takut karena pertanyaan muka dan akhir atau dia takut saat menghadapi sakaratul maut yang begitu berat atau dia takut belum sempat bertaubat ya ketika kematian datang ya, atau dia takut Suruh Fatimah takut takut yang semacam ini adalah tingkatan takutnya orang-orang ahli ibadah. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah itu bukan karena neraka atau juga bukan mengharap surga. Ya. Seperti Rabi'ah Adawiyah satu ketika dia membawa seember air dan obor sebuah obor jadi air di tangan kanannya obor di tangan kiri orang-orang itu bertanya untuk apa air itu dan obor itu wahai Lamia dia air ini akan aku gunakan untuk memadamkan neraka dan api ini akan aku gunakan untuk membakar surga agar orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan lagi takut kepada neraka Allah dan bukan lagi mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan orang yang takut kepada Allah al-arif billah. Ibadahnya bukan lagi mengharap surga Allah Subhanahu wa taala tapi yang lebih tinggi daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi karena takut azab Allah Subhanahu wa taala tapi yang lebih tinggi daripada itu. Hari ini rasa hilang. Rasa takut seperti apa yang harus kita hadirkan di dalam diri kita? <clears throat> Hadirin rahimakumullah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan bila insya'arra jilul abdi bimakhafatillah azza wa jalla tahatat anhu zunubu kama yatahatu abisyagal al-yabza wa rahmah Kata Nabi SAW, orang yang memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya akan berkuburan sebagaimana berkuburannya daun ya, yang mengalami kekeringan begitulah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan la yaghdhabu Allahu ala man kana fihi mahabbatan Allah tidak akan murka kepada orang yang di dalam hatinya terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah marah, tidak akan pernah murka kepada orang itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Allah berfirman, "Wa izzati wa jalali demi keagungan dan kemuliaan." La asma'u ala abdi khawfaini. Aku tidak akan menyatukan dua rasa takut di dalam hati hambaku dan aku tidak akan menyatukan dua rasa aman pada hambaku apa yang dimaksud dengan dua rasa takut dan dua rasa aman Allah mengatakan in amanani di dunia akhaftu orang qiyamah orang yang merasa aman dari azab Allah di dunia ini nanti Allah akan buat dia takut di akhirat dengan azab Allah Subhanahu wa taala Wa intarfadu di dunia aman yang Dan siapa yang takut kepada Allah di dunia ini dengan tidak melakukan perbuatan maksiat, ya, dengan selalu melakukan taat, aman bilang yang maka akan diberikan rasa aman nanti di akhirat. Itulah makna dua rasa takut dan dua rasa aman. Artinya kalau orang merasa aman di dunia ini dari azab Allah, dia tidak akan aman nanti di akhirat atau siapa yang merasa takut ya di dunia ini dia tidak akan takut nanti di akhirat melainkan orang yang merasa aman dari azab Allah di dunia ini tidak akan merasa takut di dunia ini maka nanti di akhirat dia akan mengalami ketakutan yang sangat luar biasa sebagaimana orang yang merasa takut di dunia ini ya dengan azab Allah maka dia akan merasakan aman nanti di akhirat dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan Aina ila tamasuhuna Abadah Ada dua jenis mata Yang tidak akan tersentuh oleh api neraka selama-lamanya Ainul bakat min khasyatillah Wa ainul bakat tahrisu fisabilillah Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mata yang bergadah ya, dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah mana yang lebih abdol? Perasaan takutkah yang harus mendominasi hati kita atau perasaan roja? Perasaan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pertanyaan ini kata ibu ulama sama seperti orang yang bertanya mana yang lebih utama, roti atau air. Karena dua-duanya ini penting rasa takut dan rasa roja mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya tergantung kebutuhannya. Kalau orang itu sedang lapar, maka roti itu lebih baik. Tapi kalau orang itu sedang haus, maka air itu lebih baik. Jadi dilihat ya, kalau orang ini misalnya tidak takut kepada Allah sudah melakukan perbuatan maksiat meninggalkan ketaatan maka baginya rasa takut itu diampuni. ya. tapi ada juga orang-orang yang merasa sudah tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak dosa yang dilakukannya maka orang yang semacam ini perasaan raja itu lebih afdal baginya sekalipun pada umumnya ya orang itu lebih banyak lapar dalam artian orang itu lebih banyak membutuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang rasa aman ya, dari atau rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya yang paling bagus adalah seimbang antara rasa takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ulama seandainya Allah mengatakan masuklah ke dalam surga seluruh manusia kecuali satu orang yang tidak masuk ke dalam surga maka kata ulama aku khawatir dan takut aku yang dimaksud dengan satu orang tersebut dan kalau seandainya Allah mengatakan masuklah ke dalam neraka seluruh manusia kecuali satu yang tidak masuk ke dalam neraka. Maka kata ulama, aku aku akulah orang yang satu itu. Dengan kata lain bahwa ya, idealnya memang rasa takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu menghiasi diri kita. Kecuali saat-saat kita di sakratul maut, maka yang paling afdol itu adalah perasaan roja, perasaan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau perasaan takut itu bisa takut nanti bagaimana nasibnya di alam kubur, takut bagaimana nasibnya nanti di akhirat. Ya, pada umumnya perasaan takut itu untuk memicu orang untuk melakukan ketaatan. Nah kalau dia sudah sakaratul maut tidak ada kesempatan untuk melakukan ketaatan. Oleh karena itu pada sakaratul maut yang perlu kita hadirkan adalah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya dan rahmatnya ya, saat dia akan meninggalkan dunia yang panah ini. Ya. Oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah juga mengatakan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Itulah perasaan takut yang perlu kita hadirkan di dalam kehidupan kita sekalipun mungkin awalnya kita takut kepada asal Allah Subhanahu wa taala tapi kedepannya kita takut itu bukan karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala melainkan takut kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika memasukkan manusia ke dalam surga seluruhnya Allah tidak merugi sebagaimana Allah juga tidak merugi ketika memasukkan manusia ke dalam neraka dan takut yang paling bagus adalah memang takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala bukan karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tadi saya katakan bahwa bolehlah awalnya kita mengalirkan rasa takut itu karena takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala baik azab yang terjadi di akhirat ataupun azab yang akan terjadi di dunia ini. ini Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kajian kita pada siang hari ini bagaimana kita bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin bersemangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.